semesta ini yang telah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang perlu sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjadikan kita di tengah-tengah kondisi masyarakat yang bergelimang dengan kemaksiatan Allah menjadikan kita bisa tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap semangat untuk menuntut ilmu tetap semangat untuk melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu karamah, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Sebagian orang menyangka bahwasanya yang namanya karamah adalah kesaktian. Bisa terbang, bisa kebal ya. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak pernah menuntut seseorang untuk bisa terbang, untuk bisa kebal, untuk bisa sakti, tidak ada, tidak ada Ya, pahala yang diberikan di balik kesaktian tersebut tidak ada. Bahkan tidak satu ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang Rasulullah SAW sebutkan barang siapa yang beramal demikian dan demikian maka kemudian sakti, maka kemudian kebal tidak ada dalam satu hadis pun, apalagi dalam ayat tidak ada. Oleh karenanya merupakan perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt." istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Kita tidak dituntut oleh Allah dan tidak dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang yang sakti, untuk menjadi seorang yang kebal tidak. Tetapi kita dituntut untuk bisa istiqamah. Oleh karenanya barang siapa yang bisa istiqamah di zaman sekarang ini yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kemaksiatan, maka ini merupakan karomah yang sangat mulia yang terkadang tidak disadari oleh kita. Karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang ya diberi kemudahan digerakkan hatinya untuk bisa beribadah, untuk bisa ke masjid, bahkan terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, maka ini semua nikmat dan karunia yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya lagi kepada kita semua. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari uh, Selasa dan hari Rabu kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya. Karangan atau karya Al Hafiz Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang hal-hal perkara-perkara yang berkaitan dengan anjing. Apakah anjing itu najis atau tidak, apakah anjing itu haram dimakan atau tidak, ya. Dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan anjing. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan hadis yang ke-11 tentang toharatu su'ril hirrah, yaitu tentang sucinya bekas minum kucing ya. Jadi terkadang kucing masuk rumah kemudian dia minum air yang ada di bejana. Nah, bekas minumnya kucing ini apakah najis atau tidak. Atau misalnya kita meletakkan suatu makanan, misalnya ikan, tahu-tahu datang kucing kemudian makan dari sebagian ikan tersebut. Apakah sisa ikan yang terkena air liur kucing tersebut najis atau tidak? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis yang ke-11 an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha laisat binajas." Sungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing itu termasuk dari hewan-hewan yang sering berputar-putar mengitari kalian akhrajahul arba'ah wa sahahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'ah. Siapa Arba'ah yaitu ashabu sunan. Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga Ibnu Khuzaimah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, kalau kita lihat dari secara utuh ada sebab sebabul asbabul wurudnya. Kenapa bisa Abu Qatadah meriwayatkan hadis ini? Itu disebutkan ya bahwasanya Kabsyah binti Ka'ab bin Malik wa kana tahta ibnu Abi Qatadah. Jadi ada seorang wanita namanya Kabsyah putrinya Ka'ab bin Malik. Dia adalah menantunya Abu Qatadah. Jadi anaknya Abu Qatadah menikah dengan Kabsyah anna Abu Qatadah dakhal. Satu saat Abu Qatadah masuk ke rumahnya. Fasakabat lahu wadu'an. Maka kapsha ini kemudian menumpahkan air untuk Abu Qatadah untuk digunakan berwudu. Faja'at hirratun fasharibat minhu. Maka tiba-tiba datang seekor kucing kemudian minum dari air yang disediakan oleh menantunya tersebut. Fa asghalaha ina hatta syaribat. Maka justru Abu Qatadah tatkala melihat ada kucing datang malah dia miringkan ya tempayan tadi agar bisa mudah untuk diminum oleh kucing tersebut. Maka menantunya berkata, dia pun Abu Qatadah pun melihat aku memandangnya. Lalu Abu Qatadah berkata, "Atajabina ya ibnata akhi?" Wahai menantuku, wahai putri saudaraku, apakah kau heran dengan sikapku? Kenapa aku membiarkan kucing ini minum? Fakultu na'am, aku katakan iya, saya heran. Maka dia pun mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna halaisat binajasin, sungguhnya kucing itu tidak najis. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hadis yang kita bacakan secara lengkap yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sebagian ulama mendhaifkan melemahkan hadis ini seperti Ibnu Mandah dia mengatakan hadis ini ada ilahnya yaitu ilah dari Jahalah Kabsyah dan Jahalah perawi sebelumnya Humaidah bintu Ubaid bin Rifa'ah. Karena kalau kita lihat hadis ini hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha kemudian an Humaidah. Jadi Imam Malik kemudian dari Ishaq, kemudian Humaidah, kemudian Kabsyah, kemudian Abi Qatadah. Dari Imam Malik banyak meriwayatkan di antaranya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, Al-Imam Ahmad dalam uh, dalam musnadnya dan banyak perawi-perawi di bawah dari Imam Malik. Akan tapi periwayatan hadis-hadis tersebut kembali kepada periwayatan Imam Malik dari Ishaq, kemudian dari Humaidah dan dari Kabsyah. Yang jadi masalah pada dua perawi sebelum Abu Qatadah yaitu Kabsyah dan Humaidah. Al-Imam Ibnu Mandar rahimahullah menyatakan bahwasanya dua perawi ini perawi yang majhul, ya. Karena kalau dilihat bahwasanya Humaidah katanya tidak meriwayatkan kecuali suaminya Ishaq. Kemudian Kabsyah tidak meriwayatkan darinya kecuali cuma Humaidah. Dari sinilah dia mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif karena ada dua perawi yang majhul. Kita tahu ikhwani fillah zanallahu iyakum dalam ilmu hadis jahala ada dua, ada namanya jahalatul ain, ada namanya jahalatul hal, ya. Jahala ain, ya, ini sedikit kita bicara tentang ilmu salah hadis ya. Disebut orang ini majhul tidak diketahui jika ternyata tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang. Kemudian tidak ada ulama yang mentaufik atau menyatakan orang ini fiqah. Ini dikatakan dengan majhul ain. Orang ini tidak diketahui ada atau tidak ada. Dan disebut dengan majhulul hal jika ada seorang perawi kemudian meriwayatkan di bawahnya dua orang. Ya, ini kita bicara tentang sanad. Diriwayatkan dua orang atau tiga orang, namun tidak ada orang yang mentaufiknya yang mengatakan dia fikoh terpercaya. Oleh karenanya Ibnul Mulaqin tatkala melihat ya pendhaifan dari Ibnu Mandah, maka dia membantah, dia mengatakan bahwasanya dua perawi ini, baik Humaidah maupun Kabsyah dua-duanya, dia ya telah difikohkan oleh para ulama dan telah terangkat jahalatul halnya. Adapun Kabsyah ya, meskipun yang meriwayatkan dari dia cuma dari Humaidah, akan tapi banyak ulama yang mensahihkan hadis ini. Tatkala para ulama mensahihkan hadis yang sedang kita bawa ini, menunjukkan mereka mentaufik, mereka menyatakan bahwasanya Kabsyah ini fiqah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan kalau Imam Malik meriwayatkan dari seorang, maka itu menunjukkan Imam Malik telah mentauzik orang tersebut. Intinya ikhwani fillah Allah wa yakum, hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama adapun yang mendhaifkan seperti Al-Imam Ibnu Mandah dibantah oleh para ulama. Sekarang kita berbicara tentang fikih dari hadis ini. Para hadis rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya Abu Qatadah tatkala ingin berwudu, tiba-tiba datang seekor kucing. Kemudian minum dari air wudu tersebut bahkan sengaja dimiringkan, ditumpahkan oleh Abu Qatadah agar mudah diminum oleh kucing tersebut. Tatkala melihat hal ini, menantunya yang bernama Kabsyah terheran-heran dan dia mengatakan, ya, dan dia nampak keheranan tatkala melihat perbuatan Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah bertanya, "Apakah kau heran dengan perbuatanku?" Sungguhnya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Innaha laisat binajas. Kucing itu tidak najis. Kucing itu tidak tidak najis. Kalau kucing tidak najis, berarti air liurnya juga tidak tidak najis. Kalau air liurnya tidak najis, berarti sisa minumnya atau sisa makannya juga tidak najis. Kenapa tidak najis? Kata Nabi SAW, Innaha minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing itu adalah termasuk hewan yang suka mengitari kalian. Ya. Dalam riwayat awut tawafat, ya. Yaitu hewan-hewan yang sering mengitari kalian. Dari sini, syariat adalah syariat Islam adalah syariat yang indah dan bermudah. Sehingga tatkala melihat kucing sebenarnya dimasukkan dalam binatang buas. Kucing itu sangar dia. Dan dia makannya, dia karnivora. Dia makan ayam, dia makan tikus, dia makan daging. Ya. Kalau dikasih sayur asam tentu dia tidak mau ya. <laughs> Dia maunya makannya makan yang hewan-hewan ya karnivora. Oleh karenanya dia, dia buas sebenarnya, cuma bentuknya bentuknya kecil. Dia seperti macan tapi macan yang kecil. Sebenarnya dia dia buas. Akan tapi dia memiliki sifat senang dengan manusia dan sering mengitari rumah rumah manusia. Oleh karenanya syariat melihat hal ini. Padahal kita tahu bahwasanya kullu dhinabin minasiba Rasulullah SAW melarang ya seluruh hewan yang buas yang memakan dengan taringnya ya. Di antaranya kucing sebenarnya. Akan tapi tatkala kucing adalah hewan yang ya yang dia mudah masuk ke rumah-rumah orang dan orang senang bergaul dengan hewan tersebut. Ya, kita tahu bagaimana Abu Hurairah telah kita sampaikan pada pertemuan yang dulu Abu Hurairah dikunyah, diberi kunyah Abu Hurairah karena dia sering main dengan seekor seekor kucing. Jadi, kucing adalah hewan yang disenangi dan di, di, di, diajak oleh manusia. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha minat tawafina alaikum." Dia tidak najis kenapa? karena dia adalah termasuk hewan yang sering mengitari mengitari kalian. Ikhwani fillah zaniyallahu alaikum para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya para ulama menyebutkan bahwasanya hewan-hewan yang sering di sekitar manusia dan senang di dekat-dekat dengan manusia, maka hewan-hewan tersebut tidak najis liurnya ya, dagingnya ya, meskipun dia haram untuk dimakan. Kucing haram dimakan, termasuk dari keumuman hadis seluruh hewan yang bertaring yang dia menggunakan taringnya untuk memakan menangkap mangsanya maka dia haram untuk dimakan. Di antaranya kucing. Ya, kucing tidak boleh dimakan ya. ya. ya. Kita tidak seperti orang-orang yang orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang semuanya halal ya. Sampai seperti seperti saya sampaikan ada ya tatkala pembuatan di Arab Saudi ada pembuatan rel kereta api, maka banyak pekerja-pekerja dari Cina didatangkan. Yang tentunya mereka beragama Buddha ya, atau beragama Konghucu, mereka datangkan ke daerah Damam, daerah kota di negeri Saudi. Kemudian ternyata di sana banyak kucing yang hilang. <laughs> Tiba-tiba kucing pada musnah entah kemana. Ternyata dimakan oleh oleh mereka. Demikian disampaikan oleh sebagian teman saya yang jadi dai di sana. Dia mengatakan kucing tiba-tiba hilang. Padahal kucing banyak berkeliaran disantap oleh oleh mereka. Kita tidak Islam tidak boleh. Ya tidak semua hewan boleh kita makan di antaranya kucing. Akan tapi meskipun dia diharamkan untuk dimakan dan kita punya kaedah bahwasanya hewan yang haram untuk dimakan itu kotorannya dan air kencingnya najis. Berbeda dengan hewan yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan seperti sapi, seperti kambing, seperti onta. Ini halal dimakan kotorannya meskipun kotor, tapi tidak najis. Karena saya katakan tidak semua yang kotor itu najis. Banyak perkara-perkara yang kotor namun tidak najis. Ya. Ya seperti ya taruhlah misalnya yang ada pada tubuh kita. Misalnya ya tai mata atau kotoran hidung atau kotoran telinga. Ini perkara-perkara yang bau tetapi tidak tidak najis. Oleh karena itu saya sampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sebagian orang untuk berobat dengan meminum air kencing onta dan air susu onta. Yang ini kata para ulama bahwasanya menunjukkan air kencing onta tidak najis. Ya. Kalau seandainya air kencing onta itu najis, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian orang untuk berobat dengan air, air kencing onta tersebut. Dan ini dalam Sahih Al-Bukhari, kisah orang ini, Tatkala mereka istawul Madinah, mereka hidup tinggal di Madinah, kemudian tidak kuat dengan ya kondisi cuaca kota Madinah sehingga mungkin demam, akhirnya Rasulullah SAW merintahkan mereka an yashrobu min abwaliha wa albaniha untuk minum dari air kencing onta dan juga dari air susu onta sehingga mereka pun sembuh. Dan sampai sekarang air kencing onta masih dijadikan obat di di sini. Ya, tentunya bukan diminum penuh air kencing itu aja enggak, tapi dicampur dengan jumlah sedikit, kemudian dicampur dengan air susu, kemudian di susu onta kemudian diminum. Kemudian di antara juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan sallu fi marabidil ghanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian di kandang kambing, menunjukkan bahwasanya kotoran kambing tidak najis. Kita tahu bahwasanya namanya kandang kambing, tidak lepas dari air kencing kambing, tidak lepas dari kotoran kambing karena kambing tidak memiliki WC khusus enggak kapan saja ingin beol dia tinggal beol ya. Dan namanya kandang kambing tidak luput dari kotoran-kotoran. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang untuk sholat di di kandang kandang kambing. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya hewan yang halal dimakan meskipun kotorannya itu kotor menjijikkan tetapi tidak tidak najis. Berbeda dengan hewan yang haram untuk dimakan. Ya, hewan yang haram dimakan seperti kucing, ya. Ini kotorannya najis. Seperti anjing, kotorannya najis. Dan telah kita bahas pada pertemuan lalu air air liur anjing pun apa? Najis. Dan rata-rata hewan-hewan yang hewan-hewan yang buas yang dia karnivora itu air liurnya najis. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW ditanya tentang air yang terdapat di di tengah padang pasir misalnya yang sering didatangi oleh binatang buas. Minum di situ kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Kata Nabi SAW, jika air telah mencapai dua kullah, maka tidak mengandung najis. Artinya apa? Meskipun air tersebut ternajisi dengan hewan-hewan buas yang minum di situ, ada hewan buas yang minum di situ berarti air liurnya najis, akan tapi air tersebut tetap terjaga karena lebih dari dua kullah. Najis tersebut tidak mempengaruhi. Dari sini kita tahu bahwasanya hewan yang dilarang untuk dimakan, air liurnya apa? Najis. Kucing dikecualikan. Kucing dikecualikan. Sebenarnya pada dasarnya kucing itu air liurnya najis karena dia hewan hewan buas ya, meskipun kecil tapi dia karnivora. Akan tetapi tatkala dia sering muter mengitari rumah-rumah orang, maka dia pun dihukumi tidak najis, air liurnya pun tidak tidak najis. Oleh karenanya para ulama juga mengkiaskan kucing dengan hewan-hewan yang lain seperti himar. Himar keledai, himar ahliya itu dilarang untuk dimakan. Keledai negeri itu dilarang untuk dimakan, hukumnya haram. Yang halal keledai liar, zebra. Tapi keledai negeri yang sering di apa namanya dinaiki ditunggangi oleh sebagian orang Ya ini hukumnya tidak boleh dimakan. Akan tai dan kotorannya najis. Tetapi para ulama mengatakan adapun air liurnya tidak najis. Kenapa? Karena dia sering dibutuhkan oleh manusia, sering ditunggangi oleh manusia. Dan tentunya ya kita tahu seorang tatkala menunggangi ya keledai bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering menunggangi keledai ya. Maka tidak tidak bisa pasti pasti keledai tersebut pernah ngiler dan ilernya pasti ya kemudian tertiup angin mengenai kain penunggangnya. Akan tetapi tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan kain yang terkena air liur himar, air liur keledai. Dari sini jelas bahwasanya jangan kita ragukan lagi kucing tidak najis, yang najis cuma air kencingnya ya, dan kotorannya. Adapun ya tubuhnya, kemudian liurnya, kemudian bulunya, maka tidak tidak najis. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang hukum membeli atau menjual kucing, bagaimana hukumnya? Sekarang kita tahu kucing tidak najis. Bolehkah seorang membeli kucing, menjual beli kucing? Ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama, di antaranya madhab syafi'i, membolehkan jual beli kucing. Kenapa? Mereka berdalil bahwasanya sesuatu yang bermanfaat itu boleh dijual belikan. Oleh karenanya menjual beli perkara yang tidak bermanfaat hukumnya haram. Menjual beli perkara yang tidak bermanfaat hukumnya haram. Tetapi menjual beli sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal di antaranya kucing. Sebagian kucing bisa di bisa dibina atau bisa dilatih untuk buas terhadap tikus. Oleh karenanya butuh kita melihara kucing untuk menakut-nakuti tikus sehingga tidak mengganggu rumah. Kucing seperti ini menurut mazhab Syafi'i boleh dibeli. Kalau kita lihat kaedah, benar. Kaedah dalam masalah fikih, sesuatu yang memiliki manfaat, manfaat ini manfaat yang boleh, bukan manfaat yang tidak boleh, ya. Maka boleh untuk dijual belikan. Beda dengan rokok, rokok tidak ada manfaatnya. Jual beli rokok hukumnya haram, malah beri kemudorotan. Contohnya seperti itu. Adapun ya sesuatu yang bermanfaat maka diper, dibolehkan untuk diperjualbelikan. Di antaranya kucing yang dimanfaatkan digunakan di rumah untuk menakut-nakuti tikus ada manfaatnya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Zahiriyah dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Mujahid dan sebagian salaf mereka mengatakan bahwasanya jual beli kucing hukumnya haram. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kenapa haram? Secara kaedah memang tidak haram. Sesuatu yang bermanfaat boleh dijual belikan. Akan tapi ada hadis yang melarang akan hal ini. Yang jadi masalah ada hadis. Dalam Sahih Muslim dari Abu Zubair dari dia berkata Abu Zubair berkata, tu Jabiran an thamani al-kalbi wa sinnaur." Aku bertanya pernah bertanya kepada Jabir, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hasil menjual ke anjing dan kucing. Maka kata Jabir bin Abdullah, zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Rasulullah SAW melarang hal itu. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya jual beli anjing dan jual beli kucing tidak diperbolehkan. Ya. Kalau mau ambil kucing di jalan latih, ya. Tapi jual beli kucingnya tidak tidak boleh atau sewa orang untuk melatih kucing. Orangnya yang disewa bukan kucingnya di dibeli. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah dari sahabat yang sama dia mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinnaur." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ya hasil jual beli anjing dan kucing. Oleh karenanya kita katakan pendapat ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak boleh ya menjual beli kucing. Oleh karenanya orang-orang yang beli kucing kemudian jadi kontes kucing ya Manusia sudah jadi kontes, nggak laku kontes kucing ya biar. <laughs> Belum lagi salonnya bayar berapa, ya ada kontes anjing, ada kontes kucing. Ini semua adalah membuang uang yang tidak ada manfaatnya. Kalaupun para ulama mengatakan boleh jual beli kucing, kucing yang bermanfaat. Kucing yang tugasnya nangkap apa? Nangkap tikus. Kalau kucing ditugaskan nangkap tikus, tidak perlu masuk salon. Kalau dia masuk salon, tikusnya malah nggak takut. Nah, kucingnya harus sangar biar tikusnya takut ya. Tapi kalau kucing diambil dibeli dengan harga yang mahal untuk bulu-bulunya ini tidak di, dirawat bulu-bulunya kemudian bahkan biaya menyalonkan kucing lebih mahal daripada biaya kita untuk mandi untuk <laughs> ini adalah mubazir membuang harta tidak pada tempatnya kalaupun mau jual beli kucing tadi kucing yang bermanfaat yang digunakan untuk menangkap tikus atau manfaat yang lain tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam besok adalah diharamkan untuk menjual beli kucing sebagaimana dalam hadis tadi dalam sahih Muslim ya zajara Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW melarang untuk memakan atau mengambil hasil jual beli anjing dan kucing. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis yang masyhur yaitu dalam bab kaifiyatu tathhiril ardi minal baul, tentang bagaimana cara membersihkan tanah dari air kencing. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala membawakan hadis yang nomor 12 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Qala jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid." Datang seorang Arab Badui. Kemudian dia buang air kencing, buang air kecil, kencing di salah satu dari sisi masjid, dari salah satu dari sudut masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang pun menghardiknya. Ya, ini kemungkaran ya, bayangkan dalam masjid buang air kecil di di masjid. Fanahahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melarang para sahabat yang hendak menghardik orang Arab Badui ini. Falamma qadha baulahu, tatkala orang Arab Badui ini setelah selesai buang air kecilnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan seember air. Fa uhriqa alaihi. Kemudian air tersebut ditumpahkan ke tanah yang tadi dikencingi oleh Arab Badui tadi. Jadi kisahnya demikian. Hadis ini hadis yang sahih, sahih Bukhari dan yang lainnya. Hadis yang tidak diragukan akan kesahihannya. Adapun Anas bin Malik radhiyallahu taala adalah sahabat khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sejak umur 10 tahun telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sejak kecil sudah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kota Madinah, maka datanglah ibunya Ummu Sulaim. Kemudian menyerahkan Anas bin Malik mengatakan kepada Rasulullah, ini anakku, ya intinya saya serahkan untuk mengkhidmah engkau. Maka jadilah Anas bin Malik kemudian berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim Anas bin Malik mengatakan, ya, saya telah laqad khadamtuhu, saya telah mengkhidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. tis asinin au asyra sinin, tahun atau sepuluh tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata tentang suatu pekerjaan yang aku tinggalkan. Kemudian Nabi berkata, "Halla fa'altahu?" Tidakkah kenapa engkau kenapa engkau tidak mengerjakannya? Atau suatu yang aku kerjakan kemudian Nabi mengatakan, "Halla taraktumu?" Kenapa kau tidak tinggalkan? Jadi Nabi saw selama Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi 10 tahun, Nabi tidak pernah protes tentang apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik. Kenapa kau melakukan demikian? Kenapa kau tidak melakukan demikian? Ini tidak pernah terucap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh tinggi kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pembantu umur 10 tahun paling sering keliru, ya belum dewasa, mungkin salah paham. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membentak Anas bahkan tidak pernah protes. Bahkan dalam satu hadis Anas bin Malik mengatakan suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada Anas, idhab pergilah engkau. Kata Anas, wallahi lan adhab. Dia masih kecil, dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau pergi. Jadi membangkang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam hati Anas saya akan mau pergi, tapi Anas namanya anak kecil. Kata Nabi pergi engkau kata dia wallahi lan azhab. Saya tidak akan pergi. Akhirnya Anas pun pergi. Di tengah jalan bertemu dengan anak-anak. Dia pun main-main sama anak-anak tadi lupa. Nabi Alaihi Wasallam menyusul Anas bin Malik. Tiba-tiba Nabi Alaihi Wasallam memegang pundaknya, lehernya. Rasulullah SAW mengatakan, Ya Unes, ugdu. Pergilah wahai Unes. Ternyata Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak marah. Ya. <laughs> Padahal Anas mengatakan, saya tidak mau pergi. Ya. Akan tapi demikianlah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik mengisahkan tentang seorang Arab Badui yang masuk di masjid dan zahirnya adalah masjid Nabawi. Jadi masjid ini pernah dikencingi oleh seorang Arab <laughs> Badui. Ya. Ini luar biasa ya. Kalau kita kencing aja di masjid Ampel, kualat mungkin kata orang. <laughs> Kalau kita masjid di, kencing di masjid Kudus, masjid Istiqlal, mungkin orang bilang kualat. Ini orang kencing di masjid Nabawi. Dan Nabi Alaihi Wasallam sedang berada bersama para sahabatnya. Ya. Ini perbuatan yang tercela dan tidak beradab. Oleh karena sebagian ulama mengatakan ini orang Arab Badui ini baru masuk Islam. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah Zul Khuwaisirah, ada yang mengatakan dia adalah Akra bin Habis At-Tamimi, akan tapi kita tidak tahu namanya. Yang jelas dia seorang Arab Badui. Arabi, Arabi itu adalah orang Arab Badui. Beda dengan Arabi. Kalau Arabi itu biasanya ya diitlakan kepada orang-orang yang bukan Badui. Oleh karenanya kalau antum dibilang kamu kayak orang Arabi, tidak apa-apa. Tapi kalau dibilang kamu kayak orang Arabi, maka jangan ketawa, jangan senang. <laughs> Karena Arabi itu apa Arab? Arab Badui ya. <laughs> kamu mirip orang Arabi, <laughs> itu berarti Arab Arab Badui. Ini dia masuk masjid kemudian buang buang air kecil. Maka para sahabat pun melihat itu kemungkaran, fazajarahun nas, maka mereka pun menghardiknya. Ya ingin menyuruh dia berhenti, dia berhenti mungkin ada ucapan-ucapan keluar dari para sahabat. Akan tetapi Anas bin Malik mengucapkan dengan kalimat umum. Fazajarahun nas. Mereka melarang, menghardik. Dan ini dengar oleh Arab Badui sementara dia sedang santai aja buang buang air kecil. Kemudian Nabi SAW, fanahahumun Nabi SAW Nabi SAW melarang, biar, biarkan. Dalam riwayat kata Nabi, da'uh, oh, biarin dia. Biarin dia selesaikan. Ya. Selesaikan apa? Hajatnya. Jangan di, dihentikan. Subhanallah. Jadi, kemudian setelah selesai orang Arab Badui tadi buang air kecil, maka Nabi SAW merintahkan bin min ma'an min ma' didatangkan seember air fauhriqa alaih. Kemudian ditumpahkan air tersebut di tanah yang tadi dikincingi oleh orang Arab Badui. Ikhwani fillah zanillahu wa iyyakum. Dari sini ya Al-Hafidz Ibnu menyebutkan bagaimana tata cara menghilangkan najis yang mengenai tanah ya. Tentunya dalam hadis ini jelas hanya diambil air kemudian ditumpahkan. Karena sebagian ulama menyatakan tidak. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya pasir dari tanah yang terkena air kencing tadi harus diambil baru kemudian disiram. Karena ada sebagian riwayat-riwayat yang datang merintahkan demikian seperti dalam satu riwayat kata Nabi SAW ihfiru makanahu ya. Gali tanah tersebut. Dalam riwayat yang lain Khudu ma bala alaihi min turabin fa'alquh. Kata Nabi SAW, ambillah tanah yang kena air kencingnya, ya, kemudian buanglah. Akan tapi riwayat-riwayat ini, ada yang mursal, ada yang lemah. Jadi riwayat-riwayatnya lemah. Riwayat-riwayat tambahan yang dimana Nabi SAW merintahkan untuk mengambil tanah, mengambil pasir, itu riwayatnya lemah semua. Yang sahih cuma Rasulullah SAW merintahkan untuk menyiramkan air seember, sudah cukup. Dari sini kata para ulama, bahwasanya kalau air kencing terkena tanah, maka cukup disiram. Cukup disiram. Najis yang ada pada tanah ada dua model. Ada najis yang berupa benda, eh, seperti kotoran misalnya. Ini tentunya tidak cukup untuk disiram. Disiram tidak hilang-hilang. Kotorannya diambil dulu, baru kemudian di, disiram. Tetapi kalau najisnya berupa air kencing, maka tinggal disiram, siram saja. Tinggal disiram saja. Tidak perlu dua kali, tiga kali, tidak perlu. Yang penting sudah hilang, kemudian bekasnya hilang, ya sudah selesai. Terlebih dahulu, terlebih lagi dahulu masjid terbuat dari dari tanah. Bukan dari karpet, bukan dari ubin seperti sekarang ya. Kalau sekarang ya tidak bisa cuma disiram. Harus dipel ya, karena menggenang dia. Tapi kalau dulu enggak, begitu ada kencing tinggal tinggal disiram. Ini juga merupakan dalil yang kuat. Dalil yang sangat kuat bahwasanya air meskipun kurang dari dua kullah kalau terkena najis tidak merubah sifat warna dan baunya maka tidak ternajisi air tersebut. Sekarang kita lihat, kita perhatikan hadis ini. Orang Arab Badui ini, dia kencing di masjid. Kita tahu kencingnya itu paling tidak mungkin 100 mili ada nggak ya? Pokoknya banyak lah <laughs> intinya. Nama dia kencing pasti ada, pasti ada airnya. Sementara satu ember itu air cuma dikit Kita tahu dua kula itu 190 liter, sekitar 200 liter sedrem air. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh untuk mendatangkan satu ember air. Najis ini kalau tercampur dengan satu ember air, kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya kalau kurang dari dua kula terkena najis, otomatis menjadi najis, berarti kalau ember ini terkena kencing, maka otomatis air tersebut ternajisi. Agak sulit dipahami, tapi uh, ini pendalil yang sangat kuat ya. Jadi saya ulangi bahwasanya pendapat yang rojih tidak ada bedanya antara dua kula atau kurang dari dua kula. Kalau terkena najis dilihat dulu apakah berubah atau atau tidak sifat warna dan dan baunya. Kalau tidak berubah maka air tersebut tidak najis. Dalilnya diantaranya kisah orang Arab Badu ini. Karena seember itu sangat sedikit. Cuma berapa liter seember? Taruhlah 10 liter. Kalau tercampur dengan air kencing, eh, kalau kita menurut pendapat seperti madhab syafi'iyah berarti otomatis ternajisi. Akan tapi ternyata tidak mengapa digunakan untuk menyiram air kencing tersebut dan sudah selesai dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Di antaranya ikhwani fillah zanillahu iyyakum tentang lemah lembutnya dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang berkumpul dengan para sahabatnya, mungkin sedang memberikan ceramah kepada para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arab Badui kencing dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Masjidnya dulu kecil, tidak sebesar ini. Cuma masjid bangunan tua ya. Yang sampai sekarang ada di depan kita eh, masih tidak besar. Dan tatkala dia kencing di masjid, Rasulullah SAW tidak merasa tersinggung. Tidak merasa mengatakan dia menghina saya, saya seorang ustadz, kok dia berani kencing? Saya sedang mengadakan pengajian, kok dia kencing di majelis saya? Tidak. Rasulullah SAW tenang. Yang ribut siapa para sahabat? Fazajarahu nas, maka mereka pun ribut, terdengar suara membentaknya, yang anehnya justru Rasulullah SAW mengatakan, oh, biarin dia selesai. Subhanallah, ini semua didengar oleh orang Arab Badui tadi. Bahkan Nabi SAW menegur para sahabat dalam riwayat yang lain. Innama bu'iftum muyassirin la mu'assirin. Kata Nabi SAW, sungguhnya kalian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Bukan untuk menyulitkan. Kalau kalian modelnya seperti ini, orang Arab Badui tadi dikhawatirkan, ya, dia apalagi kalau baru masuk Islam, bisa jadi dia benci dengan Islam. Kok saya salah begini aja kemudian dibentak-bentak? Oleh karena Nabi SAW menenangkan para sahabat. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW setelah itu menegur orang Arab Badu ini. Rasulullah SAW mendatangi orang Arab Badu ini. Rasulullah SAW juga tahu ini kemungkaran, kencing di masjid kemungkaran. Perlu ditegur. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang Arab Badu ini, Inna hadhil masajid لا تسله لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وصلاة وقراءة القرآن. Kata Nabi SAW, masjid-masjid ini tidak pantas untuk diletakkan kotoran. Baik kencing maupun kotoran. Masjid ini hanyalah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan solat dan baca Quran. Perhatikan hadis ini kata Nabi SAW. Inna mahiyya lidikrillah. Masjid-masjid itu tujuannya untuk mengingat Allah, untuk solat dan untuk baca baca Quran. Adapun untuk kotoran maka tidak pantas. Bahasa Nabi bahasa yang sopan. Tidak mengatakan kamu bodoh sekali, nggak punya otak, enggak. Nabi dengan kalimat yang sopan, masjid ini tidak pantas buat yang seperti itu. Masjid ini tempat ibadah. Ya. Beda dengan kalau sebagian kita begitu melihat tadi mungkin ya, mungkin kita marah, mungkin kita pukul, mungkin kita hukum ya. Nabi SAW tidak tidak demikian. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya orang Arab Badui ini ya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ghairana. Dia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lainnya enggak usah ya." Kenapa? Karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bayangkan dia kencing. Dan dia dengar tatkala kencing mungkin dia menghadap kiblat atau menghadap yang lain. Dia tahu orang-orang pada oh, pada ribut. Zajarahunna semuanya menghardik. Dan dia lihat dan dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, "Biarin, biarin." Berarti dilihat Nabi membela dia. Nabi membela dia, membuat dia cinta. Kemudian setelah itu Nabi pun menegur dia dengan cara yang baik. Ini masjid bukan buat seperti buang, buang air kecil atau buang air besar, enggak. Tapi buka, untuk baca Quran, untuk sholat dan untuk mengingat Allah. Ini membuat dia langsung jatuh cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak sahabat yang demikian, ya masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dibenci tetapi kemudian setelah masuk Islam mengenal Nabi, jadilah dia orang yang paling dicintai oleh oleh mereka. Kemudian para ulama juga menyebutkan seperti Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan orang Arab Badui inilah yang pernah datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat?" Bayangkan dia datang menemui Nabi tanyanya apa? kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang sangar ya. Tidak ada sahabat yang berani tanya kapan hari kiamat. Oleh karena disebutkan para sahabat mereka malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malu bertanya karena Nabi punya heibah, punya ka, ka, apa karismatik. Sehingga mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang. Nah, Nabi pasti nanya nekat. <laughs> Di antaranya pertanyaannya, kapan hari kiamat? Bahkan al Habib Hajar rahimahullah menyebutkan, Sebagian sahabat memberikan upah kepada orang Arab Badui kalau nanya. Kenapa? Karena, <laughs> karena senang kalau apa? Kalau bertanya. Eh, di antara pertanyaan kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang mengerikan. <laughs> Rasulullah saja tidak tahu. Malaikat Jibril saja tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Hafiz Hajar, ada riwayat yang menyebutkan orang Arab Badui yang tanya tentang hari kiamat, inilah yang kencing di di masjid. Akan tapi riwayat yang merangkaikan dua kisah ini ada perawi yang lemah ada perawi yang yang lemah. Allah alam bisawab apakah dia orang Arab Badui itu atau tidak. Yang jelas hadis tentang orang Arab Badui yang bertanya kapan hari kiamat juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perawinya sama Anas bin Malik. ada juga Anas bin bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga tatkala ditanya Nabi saw kapan hari kiamat, Nabi bertanya balik, "Wa madza ada laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Orang Arab Badui mengatakan, Ya. Aku tidak menyiapkan ma'adatu laha bi kathrati salati wala siyam wala sadaqah. Walakin uhibbullah wa rasulah. Kata dia aku tidak menyiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, banyaknya sedekah, banyaknya puasa. Akan tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kau cintai. Oleh karenanya Anas bin Malik tatkala meriwayatkan dari sini mengatakan, Kaum muslimin tidak pernah gembira sebagaimana gembiranya kami tatkala mendengar Nabi SAW bersabda, "Almaru ma'aman ahab." Seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, "Fa inni uhibbun Nabi wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kata Anas bin Malik, "Persaksikanlah, aku cinta kepada Nabi dan aku cinta kepada Abu Bakar dan aku cinta kepada Umar dan aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka meskipun amalanku tidak sebagaimana amalan amalan mereka. Ininya saya yang ingin menyampaikan uh, eh, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan inilah orang Arab badu, inilah yang kencing setelah dia bertanya kemudian dia kencing ya, di <laughs> di masjid ini lebih tidak beradab lagi ya. datang pengajian ya Rasulullah kapan hari kiamat sudah dijawab kemudian kencing <laughs> ini kan kalau benar riwayatnya sahih ini adalah sangat tidak tidak beradab Ikhwani fillah azani Allah iyakum hadis ini juga ya, dijadikan dalil oleh para ulama tentang masalah menimbang antara maslahat dan mudarat. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW tatkala mengatakan kepada para sahabat, biarin dia kencing, biarkan dia selesaikan kencingnya. Rasulullah SAW yartakibu akhaful dararain. Atau akhaful mafsadatain. Jadi ada dua mafsadah sekarang di hadapan Nabi SAW. Maka yang ditempuh yang paling ringan. Sekarang mafsadah, ada mafsadah yaitu masjid kotor dengan air kencing. Itu mafsadah atau tidak? Mafsadah, kerusakan. Masjid dikotori dengan air kencing itu tidak boleh, haram. Tapi ada mafsadah yang kedua. Mafsadah yang kedua, kalau orang Arab Badui tadi ditegur tengah jalan, ini juga mafsadah. Kenapa bisa jadi? Bayangkan dia menghentikan kencingnya tiba-tiba ini bahaya. Bisa memberi kemudaratan kepada dirinya. Atau kemudian dia pun kaget, ditegur, kemudian berkelahi, akhirnya kencingnya kemana-mana. Bisa kena bajunya, bisa kena orang-orang yang menegurnya, <laughs> bisa kena masjid di mana-mana sehingga sulit kalau sudah berhamburan butuh air satu drum nanti berapa ember untuk menyiram. Ini kemafsadatan. Ya. Dan tadi kalau dengan cara seperti tadi menegur dengan keras dikhawatirkan dia nanti tidak suka sama Islam karena disebutkan oleh sebagian ulama orang Arab ini baru masuk masuk Islam. Inilah kemudaratan-kemudaratan yang dilihat oleh Nabi Alaihi Wasallam maka hendaknya dijauhi meskipun menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Menempuh kemudaratan yang lebih lebih ringan. Ya. Oleh karenanya ada kaidah jika bertemu dua kemudaratan maka dilihat mana yang lebih ringan. Yang ringan itulah di, dikerjakan. Sebagai contoh misalnya, seorang melihat seorang wanita tergeletak misalnya sakit di tengah jalan. Kita tahu bahwa kita tidak boleh menyentuh seorang apa? Wanita. Rasulullah SAW mengatakan lebih baik ditusuk dengan jarum besi, ya, mikhyat min hadid daripada menyentuh seorang yang bukan mahramnya. Akan tapi kalau kita tidak tolong, tidak kita angkat, dia bisa jadi meninggal dunia. Ya, makin ada dua kemudaratan. Maka kita tempuh kemudaratan yang ringan dengan tetap mengangkat dia meskipun ya harus menyentuh wanita yang bukan mahram kita karena kalau kita tidak tolong dia bisa apa? Bisa bisa meninggal meninggal dunia ya. Dan dan perkara-perkara seperti ini tentunya e, pembahasannya cukup cukup panjang ya. Oleh karenanya disebutkan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala melewati tentara Tatar, tatkala Tatar menyerang kaum muslimin, kemudian tentara Tatar pada mabuk tatkala itu, pada teler. Maka sebagian murid Ibnu Taimiyah mengatakan tegurlah mereka, kenapa engkau tidak menegur mereka? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau mereka ditegur dan mereka sadar tidak mabuk lebih parah lagi. Mereka memperkosa dan membunuh orang. Biarin aja mabuk nggak jadi masalah. <laughs> Jadi ada meskipun dia mabuk ketika kemudaratan tapi tidak jadi masalah daripada kalau sadar kemudian melakukan kriminal yang lebih yang lebih parah lagi. Demikian saja ikhwani fillah Allah ayyakum apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah besok kita lanjutkan lagi dari pembahasan kitab Ulugul Maram dan pada hari Kamis dan Jumat kita akan bahas kitab tauhid. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi membahas tentang masalah kencingnya hewan yang bisa dimakan. Nah, ini bagi siapa yang meriwayatkan atau apa cuma Imam Malik atau imam yang empat yang membolehkan kencingnya hewan yang suci atau perkara atau hewan-hewan yang halal dimakan semua kotorannya adalah suci. Uh, benar bahwasanya madhab kita madhab syafi'i Ya, saya saya baca pendapat perkataan sebagian ulama Syafi'iyah, mereka menajiskan seluruh kotoran hewan, baik hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang haram di, dimakan. Tetapi sebagian ulama Hanabilah yang mengatakan tidak demikian. Kenapa? Karena kita melihat dalil. Dalilnya jelas. Rasulullah SAW wa amara an yashrabu min albaniha wa abwaliha. Dalam hadis Sahih Al Bukhari, kisah Uraniyin Ya kisah sebagian orang yang datang ke Madinah, kemudian mereka sakit, kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berobat dengan minum uh, susu onta dan air kencing onta. Ya. Kemudian setelah mereka sembuh, ternyata mereka ya membunuh ya sebagian kaum muslimin yang menjaga hewan-hewan zakat. Sehingga akhirnya Nabi SAW merintahkan untuk mengejar mereka. Jadi mereka sudah dibaiki, ternyata berbuat keburukan kepada Nabi SAW. Intinya, dalam hadis ini jelas dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan ya mereka untuk minum dari air kencing onta. Saya ulangi lagi bahwasanya bukan berarti ngambil satu gelas kencing kemudian minum enggak. Tapi ada susu onta dicampur dengan ya mungkin berapa sedikit air, sedikit air kencing kemudian dicampur, kemudian baru diminum dan sampai sekarang masih dipraktekkan sama orang-orang Arab dan merupakan obat yang manjur terutama obat yang berkaitan dengan penyakit penyakit perut. Kalau yang disebutkan dalam dalam hadis tadi Oroniyun mereka itu fajtaul Madinah yaitu mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah mereka demam. Ternyata air kencing onta bisa jadi obat untuk demam. Ini dalil yang pertama. Ini menunjukkan air kencing onta ya tidak najis. Kenapa? Karena onta boleh dimakan. Dalil yang kedua tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Dan kita tahu namanya kandang kambing, ya. Tidak luput dari kencing kambing, tidak luput dari kotoran kambing ya. Karena saya katakan tadi kambing tidak punya WC khusus ya. Kalau dia mau beol dia harus ke WC nanti keluar lagi cebok enggak. Dia kencing di mana saja dia pengen kencing. Dia beol di mana saja lagi ngobrol bisa dia lagi ngobrol lagi bercanda dia bisa langsung <laughs> beol. Jadi tidak tidak bisa diatur namanya kambing. Dan Nabi SAW tidak menyatakan bersihkan dulu kandang kambingnya. Ini menunjukkan pasti ada sisa-sisa dari air kencing kambing yang mungkin berceceran di kandang kambing tersebut. Akan tapi Nabi SAW membolehkan seorang penggembala kambing untuk sholat di kandang kambing. Dari dua dalil ini, sebagian ulama Hanabila menyatakan bahwasanya Madhab Hambali menyatakan bahwasanya air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis. Tidak najis. Dari sini, maka para ulama mengatakan boleh mengadakan jual beli, ya misalnya pupuk Pupuk itu kan dari ada pupuk hewan dari apa? Kotoran sapi, dari kotoran apa? Ayam. Dan kita tahu ayam dan sapi hewan yang boleh di, dimakan. Kotorannya bagaimana? Kotorannya tidak najis. Jual beli najis tidak boleh. Jual beli najis tidak boleh. Contohnya jual beli darah. Darah itu dama masfuhan. Darah tidak boleh dimakan dan darah itu najis. Ya tidak boleh kemudian seorang jual beli ya untuk kemudian e, misalnya digoreng atau macam ini nggak boleh karena itu najis. Bangkai juga najis tidak boleh diadakan jual beli bangkai. Nah, kalau kita katakan kotoran ayam dan kotoran sapi najis, maka tidak boleh jual beli kotoran ayam dan kotoran najis. Akan tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, kita bilang masih ada khilaf. Tetapi dalam masalah apapun, kita melihat dalil. Dalil yang menyatakan bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan tidak najis lebih kuat karena Nabi membolehkan minum dari kencing onta dan Nabi membolehkan sholat di kandang kandang kambing. Dari sini boleh seorang menjual belikan kotoran ayam atau kotoran kambing untuk pupuk pupuk kandang. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya saya, kalau di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, dan dalam Al-Hadis juga ada asbabul wurud. Apakah asbabul wurud ini juga mempengaruhi dari makna hadis itu sendiri? kalau mempengaruhi seberapa jauh pengaruhnya. Lalu bagaimana tata cara kita untuk memahami tentang masalah hadis tersebut itu sohih ataupun tidak sohih. Lalu saya juga masih bingung tatkala ada orang yang mengatakan dan bertanya kepada saya, apakah semua imam muhadisin itu asli dari Madinah dan juga Makkah? atau selain keduanya. Kalau selain keduanya, sistem para perawi hadis untuk mendeteksi hadis bagaimana? Terima kasih. Uh, ini pertanyaan yang panjang lebar ya, <laughs> pertanyaan yang bagus ya, tapi butuh jawaban yang panjang lebar. Kita berusaha untuk uh, menjawab dengan singkat ya. Adapun pertanyaan kedua mengenai bagaimana diketahui hadis ini sahih atau tidak, saya telah isyaratkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara keistimewaan agama Islam adalah sanad di antara agama-agama yang perhatikan ada tiga perkara yang merupakan keistimewaan agama Islam. Yang pertama i'rab, yang kedua nasab dan yang ketiga sanad. Kalau kita perhatikan para ulama sampai ditulis mereka menulis buku-buku tentang nasab sehingga nasab-nasab terjaga. Kemudian masalah i'rab, kita tahu i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Ya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin beda maknanya. Ya, kalau kita paijo, paijo, paijo tidak pernah berubah. Ya. Agus ya Agus terus. Tapi kalau Muhammad bisa berubah Muhammadan lain lagi sebagai objek. Muhammadun sebagai subjek misalnya. Perubahan harokat merubah makna. Di antaranya isnad. Ya, kata Ibnu Mubarak dalam Sahih Muslim di mukaddimah Sahih Muslim, ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, al isnadu minad din. Isnad merupakan bagian dari agama. Kalau bukan isnad, bukan sanad, maka setiap orang akan bebas mengucapkan apa yang dia kehendaki. Katanya demikian, katanya Nabi bilang demikian, katanya Abu Bakar pernah begini, katanya Umar pernah begini. Tidak. Sammulana rijalakum. Ya kata para ulama, sammulana rijalakum. Sebutkan rijal para perawi hadis. Dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perawi-perawi ini, setiap perawi-perawi ini ada biografinya. Banyak kitab-kitab yang jelas tentang perawi-perawi hadis. Saya sebutkan seperti rawi-rawi yang fiqh ada, seperti thiqat Ibn Hibban, ada yang majruhin, rawi-rawi yang lemah, ya, du'afa wal matrukin, ya. Rawi-rawi yang khusus rawi-rawi yang lemah tidak bisa dijadikan hujah. Jadi semua rawi-rawi hadis ada biografinya. Disebutkan kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, siapa muridnya, bagaimana agamanya, apakah dia menyuruh kepada bid'ah, apakah punya pemahaman khawarij, apakah punya pemahaman syiah. Ini disebut oleh para ulama. Jadi tidak semua rawi diambil periwayatannya. Karena masalahnya ketat. Ya, karena namanya rawi, terkadang kalau dia memiliki pemikiran bid'ah, dia akan membela bid'ahnya sehingga dia bisa saja merubah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau perawi yang berdusta, ya. Perawi yang berdusta, ternyata di misalnya dia punya kepentingan tertentu, maka dia pun meriwayatkan hadis palsu, ya, dan telah ditemukan orang-orang yang memalsukan hadis. Ya. Ada orang-orang yang sengaja memalsukan memalsukan hadis. Tatkala ditanya kenapa engkau memalsukan hadis, kata dia, kami memalsukan hadis demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasulullah SAW mengatakan, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan siapkanlah kaplingnya tempat duduknya di neraka jahanam. Jadi itulah keistimewaan agama Islam. Jadi perawi-perawi ini diketahui kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, bagaimana derajat agamanya, apa keyakinannya. Ini dicatat oleh para ulama. Terkadang ada rawi fulan an fulan. Ternyata tidak ketemu. Contoh seperti dalam uh, suatu riwayat dari Sufyan Al-Thawri an Tawus misalnya. Sufyan Al-Thawri an Tawus. Apakah ini nyambung atau tidak? Kita bisa mengetahui dengan melihat kapan meninggalnya Tawus dan kapan lahirnya Sufyan. Ternyata Tawus meninggal tahun 106 Hijriah. Kemudian Sofyan lahirnya tahun 97 Hijriah. Berarti tatkala Tawus meninggal, Sofyan umurnya baru 9 tahun. Belum lagi Sofyan kapan pergi ke Mekah bertemu dengan Tawus. Jadi para ulama ya mengetahui bahwasanya Sofyan tidak pernah ketemu dengan Tawus. Sehingga kalau Sofyan ingin meriwayatkan diri Tawus, harus pakai perantara. Orang ketiga baru Anfulan baru Taus. Kalau ada riwayat dari Sofyan langsung dari Taus, diketahui sanatnya terputus. Inilah sekedar gambaran tentang riwayat-riwayat hadis dan ini butuh belajar panjang ya tentang rawi-rawi tentang mustalah hadis. Tidak bisa kita saja di sini belajar empat tahun. Kita di Jamiah Islamiyah Islamic University of Madinah empat tahun kita belajar tentang masalah masalah ini. Tidak mungkin kita bisa jelaskan dalam satu satu waktu yang singkat. Ini sekedar gambaran Eh, ringkas tentang masalah ilmu hadis. Adapun mengenai pertanyaan pertama tentang asbabul wurud atau asbabun nuzul, ya benar bahwasanya setiap ayat ada sebab nuzulnya, setiap hadis ada sebab al-wurudnya. Ya, dengan mengetahui sebabun nuzul, dengan mengetahui sebabul wurud, lebih memudahkan untuk memahami apa maksud dari ayat ini. Apa maksud dari hadis hadis ini? Lebih lebih membantu memahami. Akan tapi bahwasanya tatkala ada asbabul wurud, ada asbabun nuzul, maka ayat tersebut atau hadis tersebut tidak hanya terikat pada sebabnya saja. Ya. Kalau ternyata memang lafalnya memungkinkan untuk ditafsirkan dengan tafsiran tertentu dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, maka para ulama membolehkan menafsirkan dengan tafsiran yang keluar dari asbabun nuzul, akan tapi tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya atau hukum-hukum yang lainnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-ibrah bi umumil lafz, la bi khususis sabab. Bahwa yang jadi patokan adalah dengan keumuman lafal bukan dengan kekhususan sebab. Ini juga butuh ilmu tersendiri dan panjang lebar yang tidak mungkin kita jelaskan dalam waktu yang singkat seperti ini. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Tadi yang antar. Apakah ada anjuran untuk tawaf wada pada saat pelaksanaan umroh sebagaimana jemaah Indonesia sekarang setelah selesai umroh sebelum kembali ke tanah air tidak tawaf wada perpisahan dulu. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya Eh, sabda Nabi SAW tatkala haji Nabi SAW mengatakan apa namanya uh, jadikanlah akhir perpisahan kalian dengan Ka'bah tawaf. Ij'alu akhir ahdikum bil bait tawafa ya. Jadi jadikanlah akhir perpisahan kalian dengan Ka'bah dengan tawaf. Ini apakah diambil keumannya sehingga kemudian digunakan lagi untuk umrah? Wallahu alam bisawab. Yang kita lihat konteks tersebut berkaitan dengan haji. Jadi yang ada tawaf wada cuma untuk haji wallahu alam bisawab dan hukum tawaf wada adalah wajib dalam ibadah haji. Barang siapa yang tidak melaksanakan tawaf wada maka harus potong seekor kambing. Dan ingat tawaf wada itu tawaf perpisahan akhir sebelum pulang baru tawaf wada. Jangan dia tawaf wada sekarang pulangnya besok masih tidur di rumah ya ini masih tidur di hotel ya harus diulang lagi tawafnya. Barang siapa yang tidak sempat tawaf wada kemudian pulang ke tanah air maka wajib motong seekor kambing bayar dam. Bagaimana hukumnya mendengarkan musik? Uh, musik hukumnya haram dengan kesepakatan empat mazhab. Seluruh mazhab mengharamkan musik. Baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Jadi mazhab yang pertama yang paling tua adalah mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Jadi Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Imam Ahmad. Seluruh mazhab ini mengharamkan mengharamkan musik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia ini ditafsirkan oleh para ulama dengan al-ghina, nyanyian dan musikan. Bisa lihat dalam dalam tafsir Ibnu Katsir. Barang saya yang punya buku tafsir, tafsir apa saja. Tapi tafsir yang menyebutkan riwayat-riwayat sahabat, baik tafsir At-Tabari atau tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir, ya atau uh, Durul Mansur yang ya, yang mengumpulkan riwayat-riwayat para sahabat, maka kita akan dapati para sahabat tatkala menafsirkan hadis ayat ini dalam surat Luqman, mereka mengatakan adalah nyanyian. Oleh karenanya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan al-hira wal harira, menghalalkan zina dan menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tidak diragukan dengan kesahihannya. Oleh karenanya, jumhur ulama mengatakan, empat mazhab mengatakan musik hukumnya haram. Eh, kita lanjutkan para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi musik hukumnya haram berdasarkan ayat Al-Qur'an dalam surat Luqman dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi saw akan ada dari umatku yang menghalalkan zina dan menghalalkan kain sutra bagi laki dan menghalalkan bir dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, tanpa dilakukan lagi bahwasanya di sini menunjukkan alat-alat musik hukumnya haram. Yang jadi masalah sekarang ya, ya Eh, kebanyakan kita tidak mengetahui akan haramnya alat alat musik. musik. Ya, banyak di antara kita juga yang pernah menjadi bekas pemusik. Ya. Kemudian, ya, oleh karena kita dapati sebagian kaum muslimin menjadikan apa nya di HP dengan alat-alat musik. Kalau ada orang masuk masjid bawa gitar, mungkin kita ingkari ngapain kamu masuk masjid bawa gitar. Tetapi sekarang enggak. Ada orang masuk masjid dengan gitarnya, dengan drum bandnya, dengan serulingnya lengkap jadilah nyanyian dalam dalam HP. Terkadang tatkala orang nelpon bunyi dengan bunyi yang keras mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat dan sering terjadi. Kemudian dia tatkala dia keluarkan nggak bisa dia rubah susah. <laughs> Jadi orang yang tadinya nangis-nangis tahu-tahu terganggu dengan alat musik ini betapa besar dosa yang dia lakukan mengganggu kekhusyuan orang. Ya. Orang lagi konsentrasi sholat ya diganggu dengan musik-musik. Terkadang saya pernah dengar musik gereja. Kita yang tinggal di daerah Papua tahu musik-musik yang sering diputar di gereja. Ini dibawa dalam Masjid Nabawi. Bukan Masjid Ampel lagi, bukan Masjid Nabawi diputar musik untuk gereja. Ya. Kemudian perkara juga yang menyedihkan. Alat musik dijadikan untuk dakwah. Ya. Jadikanlah dakwah, kemudian nyanyian, alat musik untuk berdakwah. Ini tidak benar ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Nasrani yang mereka kita bertasyabuh meniru-niru mereka dengan beribadah dengan menggunakan musik, nyanyian-nyanyian yang membuat tersentuh hati, kemudian tangisan, tapi karena musiknya. Sehingga kalau baca Quran tidak ada hati tersentuh sama sekali. Ini uh, syaitan berusaha memalingkan kita dari Al-Quranul Karim. Sehingga seorang tidak bisa terenyuh hatinya kecuali dengan seruling, dengan mendengar seruling, dengan mendengarkan gitar dan dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika merokok itu haram, bagaimana nasib yang bekerja pada bidang tersebut? Bahkan petani kecilnya, apakah dosa? Ya kalau rokok itu haram, ya. Tentu tidak boleh seorang menanam tembakau untuk dijual kepada pabrik-pabrik rokok. Para petani yang miskin tadi, kita nasihati agar mencari kerjaan yang lain. Jangan tanam, jangan tanam apa? Eh, tembakau, tanam yang lain. karena sering orang menjadikan dalil seperti ini. Kalau haram terus bagaimana petani? Ya kalau prostitusi ditutup bagaimana dengan ibu-ibu yang kasihan itu nggak punya pekerjaan? Ya, artinya kalau ya bukankah bir juga ada pegawainya banyak untuk buat pabrik bir? Artinya ya, bilang suruh cari kerjaan lain. Rizki Allah luas, ardullahi wasi'ah. Dunia bumi Allah luas, banyak pekerjaan yang bisa dia cari. Kenapa kita mencari pekerjaan yang yang haram? Dan tidak diragukan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan, La dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang memberi kemudaratan pada dirinya dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Dan pada rokok terkumpul dua model kemudaratan ini. Yang pertama dia memberi kemudaratan kepada dirinya. Kita ini tubuh kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merusak tubuh kita. Ya, tidak boleh kita merusak tubuh kita. Barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia akan diadab dengan cara dia membunuh diri. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang di dunia membunuh diri dengan menikamkan dirinya, maka di akhirat dia akan disiksa dengan menikamkan dirinya. Barang siapa yang bunuh diri dengan makan racun, di akhirat dia akan disiksa dengan makan racun. Barang siapa yang di dunia membunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, maka di akhirat dia akan dilemparkan dari tempat yang yang tinggi. Demikian juga tidak boleh seorang merusak dirinya dengan dengan rokok dan tidak diragukan rokok itu mengandung berbagai macam racun banyak sekali. Kalau dahulu benar sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Tapi setelah sekarang sepakat seluruh dokter menyatakan rokok itu mengandung banyak penyakit, banyak racun, maka siapa yang berani mengatakan rokok itu makruh? Haram, ya. Rokok itu haram, memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Yang jadi lebih lebih parah lagi memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Bayangkan, perokok pasif lebih parah daripada perokok yang aktif. Bahkan saya sebutkan kisah nyata yang saya dapati ada seorang wanita yang suaminya perokok. Wanita ini seorang perawat mengerti tentang kesehatan, tapi ternyata dia terkena kanker paru-paru gara-gara rokok suaminya dan baru sekitar seminggu lalu meninggal dunia. Rahimahullah. Ya, kita kenal orang tersebut gara-gara suaminya yang merokok akhirnya istrinya kena kanker paru-paru. Seorang yang merokok, dia tidak merulikan orang lain, rasa malunya hilang. Dia merokok, orang yang lain batu-batu dia cuekin aja. Bahkan saya pernah tegur Mas tolong sebelah sana. Ya, kamu yang pergi jangan saya. Ada anak kecil dia cuek saja. Anaknya batu-batu tidak diperdulikan. Jadi orang yang sudah merokok, dia tidak memperdulikan orang rasa malunya hilang. Ya, tidak memperdulikan orang lain, tidak orang yang tidak biasa merokok begitu mencium ada yang sampai ludah-ludah, ada yang muntah, ada yang ya setengah mati eh, menahan ya bau yang bau busuk yang keluar dari rokok tersebut. Kemudian di antara hal yang yang mengganggu orang lain tatkala salat. Terutama orang rokok tadi mengatakan waladhalin, amin, maka uapnya kanan kiri satu meter kiri satu meter kanan. Ya ini mengganggu orang yang sedang Hilang khusyuk, benar, hilang khusyuk. Kalau Rasulullah SAW melarang orang yang makan, ya, barang siapa man akala min hadhi syajarah al-khabithah, fala yaqrabanna masjidana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan bawang, ya, maka jangan dekati masjid kami. Kenapa? Karena takut mengganggu orang-orang yang konsentrasi. Dan benar, orang yang merokok mulutnya bau. Ini benar, mau dia sikat gigi pakai apapun tetap aja bau. Dan ini mengganggu orang yang di sampingnya tidak biasa, yang tidak biasa merokok. Oleh karena ikhwani fillah, Allah wa yakum. Tidak seorang pun yang tatkala merokok dia mengatakan bismillah, tidak ada. Dia malu bilang bismillah. Kenapa dia tahu haram? Dan tidak ada seorang pun yang setelah merokok mengatakan alhamdulillah. Yang ada dia kemudian merokok dengan tangan kiri, setelah dia merokok dia injek-injek ngabisin duit saya. <laughs> Demikianlah ya. Oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Oleh karenanya saya terkadang aneh mendengar fatwa sebagian orang yang mengatakan rokok itu haram kalau di hadapan umum, kalau sendirian apa namanya? tidak mengapa. Ini tidak benar seperti ini. Rokok itu diharamkan dari dua sisi, memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan beri kemudaratan kepada orang orang lain. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, ayo, silakan silakan. Tidak dengar. Kalau kencing kencing manusia itu najis atau enggak? Kalau kencing air seni manusia bagaimana hukumnya najis dengan kesepakatan ulama ya. Manusia tidak boleh dimakan. <laughs> kencing manusia hukumnya najis ya. Air air kencingnya ya. Bahkan barang siapa yang di antara sebab azab kubur adalah seorang yang la yastanzih min baulihi. Tatkala dia buang air kecil, dia tidak bersih ceboknya sehingga mengenai bajunya sehingga dia solat ya terganggu solatnya. Ini di antara sebab orang diadab dengan azab kubur. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari melanjutkan uh, uh, melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.